والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla jalalu Ketahuilah bahwa asal kita ini tadinya tiada. Sekarang ada dari proses yang menakjubkan tetesan air darah, eh, segumpal daging, pakasonal idhama, di sela-sela daging Allah campur tulang belulang dengan desain yang api, kerapi, lahirlah orok bayi dan kita manusia. Dan subhanallah, di dunia ini pun hanya terminal. Semua kita sudah diponis mati. Dan semua punya jadwal kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban semua kita punya kitab ajal. Arifin, Antum, semua punya kitab ajal. Mestur dirahasiakan oleh Allah. Tujuannya agar kita ikhtiar, agar kita bertakwa, agar kita waspada, agar kita bersiap-siap. Karena jadwalnya dimisterikan oleh Allah. When, where, how, di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana cara kita mati, kita nggak pernah tahu. Karena itulah kita selalu bersiap-siap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu diingatkan setiap Jumat hati selalu mengingatkan itu. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, ikhlas, dalam keadaan rela, dalam keadaan rida, dalam keadaan taat, dalam keadaan beramal saleh, dalam keadaan senang beribadah, dalam keadaan lezat dalam istiqamah, dalam kerinduan berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Jadi kita hanya sebentar di dunia. Numpang mampir. Ila abiris sabil. Cuma nyeberang jalan. Jadi ini bukan tempat kita. Toh juga hari demi hari, jam, menit, detik kita mendekati jadwal kematian itu. Jangan terkecoh dengan permainan hari. Jangan. Senin kembali Senin, Selasa kembali Selasa. Eh, jangan ada istilah ulang tahun. Apa yang diulang nggak ada bisa mengulang tahun itu. Umur bertambah, usia berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakisku fil khalki afala yaqilun. Allah panjangkan umur kita, Allah lemahkan daya kemampuan kita. Tidaklah kau berpikir, tidakkah kau waspada, tidakkah kau takut akan kematian yang datang mengincar? Allahu Akbar. Ketahuilah saudaraku, kematian itu datang bagatatan. Kematian itu pintu keadilan dia datang kepada siapapun. Datang pada yang miskin, eh yang kaya juga mati. Datang pada rakyat jelata, datang juga pada para pejabat. Dia datang kepada siapapun dan tidak pernah memberitahu. Tidak jajalum la yastakhiruna sa'ata wa la Kalau sudah datang, tidak ada yang bisa menundanya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Suka tidak suka, mau tidak mau, berani atau takut, pasti mati. Karena itu orang beriman tidak takut mati, tidak cari mati, tidak lupakan mati. Tapi unik, orang beriman merindukan mati. Why? Karena mati bukanlah wafat, mati hanya jasmani, ruh wafat. Karena mati pintu berjumpa dengan Allah. Al-khasiin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itulah yang buat orang beriman jadi husuk dalam ibadah karena ia yakin berjumpa dengan Allah sebagaimana wafat berjumpa dengan Allah. Kalau memang pintunya adalah kematian untuk berjumpa dengan Allah, kenapa harus takut? La, la aral mauta ila sa'ada. Tidaklah aku melihat kematian, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali pintu kebahagiaan. Allahu Akbar, kita tiada. Sekarang ada, kembali tiada. Maka persiapkan untuk menghadapi ketiadaan selamanya. Lalu kita akan bahagia selamanya di akhirat. Dengan kesungguhan takwa. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa Astaghfirullah wa Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar